قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أرقل ولا تغفل عن ذكر الله تعالى فقد قالوا من نسي الله فقد كفر به ولا تغفل masuk lali sobat Jangan lupa An-Zikrillah saking izin Allah. Fakul dulu, maka teman-teman wis gawuh sapa ulama. Man utawi sapan wong nasya iku lamun lari sapa man Allah ing Allah. Fakul kafar, maka teman-teman wis kafir sapa man iki kelawan Allah orang yang lupa kepada Allah dia sebenarnya orang kafir. Apa maksud maksudnya kafir adalah jamu ladam ulama kulluman Tapi kapan-kapan kata salah kan gampang sapa man lagi kelawan lagi walam takun alaihi asyaddah min nurbi suyufi bahwa kadibu walam takun lan ora ono alaihi ing atas iman walam takun lan ora ono apa al ghaflah alaihi ing atas iman asyaddah iku luwih banget min nurbi suyufi saking kebuane pira-pira pedang saking adik kira-kira pedang Fahuwa mongko utai iman di iku koro orang yang biasa lupa kepada Allah namun lupanya tersebut tidak lebih berat daripada dia merasa tidak lebih berat daripada dipukul dengan disayang dengan pedang bahwa pokok kalimat kami menikoro maka dia bohong layak itu orang qawmin zakil iman, layak itu orang qawmin zakil iman pokok syaitan suci-suci historis yang dalam nampak salah yang dalam jalan menuju Tuhan yang mana dia tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dia masuk sebagai salih salih itu orang yang masuk dalam dunia tasawuf kalau misalnya dia lupa tapi dia tidak merasa lebih berat daripada pukulan pedang maka dia bohong berarti bukan salih Wakodulan jauh sepuluh ulama Ida tarokal arifu ing dalem ini ninggal al arifu sepuluh wong arif billah az ing ing zikir. Yang dimaksud kufur tadi itu itu karena saking beratnya orang lupa kepada Tuhan bagi seorang saling itu termasuk pelanggaran berat. Iza taruh saking dalam nalika ninggal al ari sapa anwokan kang marif billah. Azikro ing dikir Nafakan kelawan tak ambekan au nafasaini ini roh ambekan orang yang arif bilang, apabila dia meninggalkan sedikit satu nafas atau dua nafas Qayyadha gandengan gandengake atau sapa Allah lalu maliman dan syaitan maka Allah menempatkan syaitan bersamanya bahwa mengkomunikasi syaitan namun kasih mas kolinyon itu kocok dia akan berteman dengan syaitan jadi seorang arif bila itu tidak boleh terputus ingat kepada Allah wa amma ghairul arif dan anak suruh tahu tak liyani arif tak fayustahaku mengkodet sepuluh Opo ingin kita kelawan sebab nani menggunung-gunung takut zikri. Kalau bukan alhamdulillah ya maka wajar saja. Walai aku lan olah tetrapi. lan olah tetrapi opo goyul alif di misli darajati ing dalam ini sak derajat au darajataini utawa derajat au zamani utawa sak zaman au zamanai utawa roh zaman au saatin utawa sak waktu au sa'atain utawa rong waktu ala hasabil marwatihi ing ngatasé milang-milang pira-pira makom kalau bukan anak pilihan itu ya wajar kalau tidak terus menerus ingat kepada Allah. Sehingga apa? Tergantung pada derajatnya. Kalau misalnya dia masih masih awal-awal masuk ke dunia tasawuf mungkin saja dari gurunya itu ada pikir pikir khusus misalnya satu hari satu malam harus berpikir sebanyak 100 kali atau misalnya kalau kalau sampai dulu dia pikirnya harus eh, dalam satu hari satu malam itu ada berapa zikir Cuma di antaranya ada filosofnya itu koyakan koyakan itu dia zikir di depan guru tapi kalau toriko-toriko lain seperti toriko al dia tidak harus zikir di depan gurunya cuman cukup menghadirkan musyrik tergantung pada derajatnya makomnya. Wa qad teman-teman ini riwayat lagi asy-syaitan itu bukan muslim. Nurewati ini hadis ini hadis. Kola jauh sebab Allah Taala. Anak itu indah dan abdi Ibu yang dalam sandini penyonomi kawulo itu. Ibu yang dalam sandini penyonomi kawulo itu. Penyonomi kawulo itu di kelawan itu, Wana dan utawi itu. ma'amu ibu tetap yang dalam serta nafsi ma'amu ibu tetap yang dalam serta nafsi in karoni, lamun Ele sapa abdi milik Sesungguhnya aku itu bersama hamba itu ketika dia itu. Pak Indra Karoni fi nafsihi. Mukalamun iling sopo abdi ing ingsun fi nafsihi dalam awak ini ne abdi. Zakar tubuh apa iling sopo ingsun yang abdi fi nafsi dalam awak ini, Yang dalam zat ingsun wa idza tarawni fi mala'in lan namun ini sapa abdi ini itu fi mala'in ing dalam kumpulan zakat dulu nopo ini sapa ingsun ing abdi fi mala'in ing dalam kumpulan khairin kang bagus min malaiki penimbang saking kumpulan ini abdi penimbang saking kumpulan ini Warawa dan ngeriwayatake Ibnu Hibban, sapa Ibnu Hibban ing hadis aktiru zikrullah hatta yaqulu majnunun. Aktiru ngake-ngakeaken no sapa sira kabeh zikrullah ing zikir ing Allah. Hatta yaqulu nggo padha dawuh sapa manungsa ing zikir marang Allah hatta yang sehingga padha kawul sapa manusa anas anta majnun majnun utawi sira majnun sing wong edan perbanyaklah zikir sampai manusia itu mengatakan kamu orang gila dia kata Warawalan minra lakin muslimun sopa manusia Wan nasai lan imam nasai Wal bazzar lan bazzar ini hadis ala unajibukum Ala iling-iling. Oh, bukan. Ala unajibukum Ano to orang hati Ano to orang hati sama isunkum ing sira kabeh. Bi khairi a'malikum kalawan duit bagus sira-sira amali sira kabeh. luwih bagusnya piro-piro amal itu kabeh wa alzaha lan luwih bersihi akmal wa alzaha lan luwih bersihi akmal indah mani iku ing dalem kanthi miratune sira kabeh indah mani iku ing dalem kanthi miratune sira kabeh wa arfahiha lan luwih duri amal dan luwih duri amal fi darajatikum ing dalam kira-kira derajat di kabeh wa khairin dan luwih kagus, lakum kasih sira kabeh min sifatis dalami tinimbang sangking. nafkah haki nafkah haki berarti bisa berdekoh atau karena tenimbang sangking nafkah haki mas wal warisi lan wa khairin lan luwih bagus lakum kan sira kabeh min antalku min antal kau anjuwakum tenimbang saking yang to ketemu sira kabeh anjuwakum ini eh, musuhi sira kabeh Satadribu moko cecik gebuk gebuk sapa sira kabeh akna kohum ing pira-pira guluwe asurikum wa yadribu lan gebuk sapa asurikum akna kohum ing pira-pira gulune sira kabeh Tidakkah aku pernah memberitahu kepada kalian Qalu qad ja'ala Rasulullah bala sendiri. Kalau tahu sapa kanjeng Utawi khairu a'malikum wa asdaqa ila abdihi zikrullahi ibu zikir marim Allah azza wa jalla. Maha mulia Allah wa jalla dan maha agung sebuah Warawalan yang meriwayatkan At-Tabrani sapa Imam Tabrani. Laisa orang ono apa kelakuan iku ya tahai, ya tahat saro. Ya tahat saro. Iku nelongso. Ahlul jernani sapa penduduk swarga. Illa ada sa'atin angin ingatasi tak mongso. mungso. Tidaklah penduduk surga itu merasa rugi sangat sedih kecuali atas sebuah waktu marwat kami keliwat opo raas bijim kelawan ahlul jannah walam guru ale ora zikir sopo ahlul jannah Allah ing Allah ale ora iling sopo Allah ale eh, sopo ahlul jannah Allah ing Allah tidak ing dalam saat jadi yang paling bikin susah, paling bikin sedih penduduk susah kelar. Itu ketika ada sebuah waktu yang mana dia lupa. Kalau dalam kitab An-Nawawir itu disebutkan dalam satu minggu itu ada tur ada turnya ahli surga penduduk surga itu mengadakan tur kami silaturahmi. Pada hari Sabtu itu dari anak ke orang tua. Hari Minggu itu dari orang tua ke anak silaturahmi. Hari Senin dari murid ke guru. Jadi kamu nanti ketemu saya juga pada hari Senin. Hari Senin dari guru ke santri. Saya ketemu kamu nanti ke kita surga. Amin. Itu hari Rabu. Hari Rabu itu umat. Umat ini bertemu dengan Rasulnya. Kita kita keluar kepada Rasul hari kita. Hari Selasa itu baru baru para Rasul itu nanti ketemu dengan kita. Hari Jumat itu ada undangan besar dari Allah Subhanahu Perjumpaan itu kita dijamu di kerajaan Semua menuju surga. Kemana ya. Aduh, kalau kita hidup ini besar maka kita tidak mau masuk surga harus masuk surga. Hmm. kalau saya bisa lagi lulus S2, menikah, punya anak, mati. Ceritanya tidak. Kalau umur kita hanya 40 tahun, rata-rata sekarang 50 tahun itu sudah sudah lumayan ya, sampai 50 tahun. Berarti kalau umur saya 25 tahun, ya 15 tahun lagi lah Baru 20 tahun lagi oh, masih masih menakutkan. Kalau ingat mati sendirian Tapi kalau dalam itu hati itu disebutkan salah satu saja orang itu wali waliul min auliyahillah. Wali dari walinya Allah termasuk dari Allah. Ketika ingat mati justru dia tambah ingin mati. Mendaki kita komat dan dari seko jadi penyimpangan. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وروى له المردك تقوم الطبراني أيضا عن الإمام الضلال ويقبل شخصية السعيد Man utawi saban wong sing hadis man. Man utawi saban wong lam yaskur itu lamun ora ini sebab man Allah ing Allah. Ora zikir sebab man Allah Fakor dari aku mau teman-teman Islam salam sebab kemana? minan iman dari iman. Berarti dia sebenarnya tidak beriman. Ada sebuah riwayat begitu. Warawalah dari riwayat lagi sopo atau brodi yang aidon halim halim koyo mantap yang kudla. Ing hadis Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit utawi kepada guru kami kang eling sapa allazi rabbahu ing pangerane allazi wallazi nakuwa la yazkuru kang ora kang ora eling sapa allazi yang kedua ing rabbahu Masalul layyik iku sepadane wong kang urip wal mayyit lan wong mati. Orang yang ingat jika dibandingkan antara orang yang iman dan tidak iman Allah, itu seperti halnya orang hidup dan mati. Warawalah min relaki sopo atau broni alikan alimani koyo masalul lagi. Sing hadis, Allah Ta'ala. Guru dawu atau sopo Allah Ta'ala menurut Allah. Ya benar Adam, eh anak Adam. Ya benar Adam, eh anak Adam. Innaka tak teman siro. Idza zakartani ing innaka sak temene sira idza zakartani iku ing dalam nalikane zikir sapa sira ing itu, iku ing dalam nalikane iling atau zikir sapa sira ing Syakar syakartani mongko bersyukur sapa sira ing itu, wa idza nasitani lan ing dalam nalikane lali sapa sira ing itu kafar tadi mongko kubur seperti itu. ini kalau ini yang masalah kubur tadi. Apa sih yang maksud lupa itu kok termasuk kubur. kalau kalau jauh sama zaman wa hadza demikian dan Dan lan utawi inilah tadi selaku itu dari siapa sih nisyan ala nisyan ini ala nisyan jahdi bin billahi Yutlaku iku dan mencapai apa nisyan ala nisyani ghaflatil jahli ing ngatasi laline lali buduh Ingatasi lalini laline lali bodoh billahi kelawan Allah wal isyrofi dan oleh nyekuton di kelawan yang dimaksud nisyan di sini adalah lupanya lupa karena bodoh kepada Allah atau karena dia syirik. Wa ala nisyani ghaflatil ikrar lan ingatasi lalimi lalimimu anizani saking Allah wa tariqihi lan salam Allah. Wa kilahuma lan utawi wa kilahuma lan utawi saben-saben nisyan ghaflatil jahli dan nisyan ghaflatil ikrar mazmumun iku dan inu tercela terhina warawalan yang hirataki atul uli sopo imam dulu. Iza marotum sing dalam nalikani meriwataki yang hadis Iza marotum Iza marotum sing dalam nalikani lewat sopo sirokabe. Bidya Birya ketemu kalawan majlis riyadul jannah Sebentar lagi ada majlis jannah Setemu kelawan kebune swarga. Ya jenengan itu kebune swarga. Farta'au moko enak-enakan sopo sapa tamat kamu. tamatta'u. Farta'au moko podo enak-enakan sopo sira. Kabeh kalu tahu sopo sahabat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wa mana itu nopo riyadul jannah utawa dia jannah. Kola Daud kepada Nabi, ala zikri itu kumpulan zikir. Halakut zikri itu kumpulan zikir. Warawala lagi sepatul mundi aizan alemani soyok tidak narotum. man sholla il hadis man sholla man utawi samani uang sholla ikulam sholat sepahuna sholla ikulam sholat as-subha yang subuh fi jamaah sehingga dalam jamaah Majlis Riyadul jannah itu mengambil dari ini namanya diambil dari Riyadul jannah hadis karena terkadang nama itu berpengaruh pada pada yang diberi nama ada yang diberi nama Abdul Rahim itu nama Abdul Rahim ada yang namanya musola di Pondok ini ada yang namanya musola karena pernah ngambil jadi musola gawat juga kalau begitu. Seharusnya kalau musola ya sudah diam di musola, pernah musola, duduk juga musola. Ada yang namanya musola. Man utawi sahabat yang wong sholat itu lalu sholat sebab man as-subha ing subuh di jemaah yang dalam jemaah. Summa ada mewakari lumpur sopoknani ya zikurullah alaih zikir sopoknani Allah alaih hatta tertuah sehingga muncul asam suopo sermini sampai matahari terbit Summa sholat muka kari-kari sholat sepokuman kata ini ing rong-rongan Dan mengkoon apa sholat lakukan iman. Karena semua semoga Allah sholat lakukan iman Ta'adri hajjati wa umrohni, Iku koyo kajarani haji wa umrohni lan umroh Ta'amatan alih sempurna Ta'amatan tur sempurna Warawala misnariataki al-Bazar sama Imam Bazar. Dairullah ta'ala fil ghafilina liman lillahi sabiri fil farina. Dairullah utai wong Allah, utai wong kang zikir maring Allah. Ta'ala fil ghafilina ing dalem pira-pira wong kang lali biman lillahi sabirina, eh biman lillahi sabir. Iku ing dalem panggonane wong sabar fil farina ing dalam piro-piro wong kang melaju saking perang ing dalam piro-piro wong kang melaju saking perang teman-temannya lari dari peperangan bisa bilang dia tetap saja sabar warawalan ini rabi sopo al-bajar ayat alimani soyak dari Allah Mamin kaumin jelasun majlisan. Majlisan. Majlisan. Seperti masjid dan itu jadi masjid. Watakarroku anhu. Mamin kaumin ora utawi kaum. Ini biasa. Jalasul kang kodo. Nunggu sapa kaum majlisan ing lunggu. wa tafarraqu lan padha pisah sapa kaum an walam yadhkurullaha hale ora iling sapa kaum Allah ing Allah fihi ing dalem majlis illa ta'annama tafarraqu anji fatihimarin ani itu koyo-koyo sak temene oleh padha pisah sapa kaum anji fatin sangking batang anji fatihimarin sangking batangi himar kalau ada kaum, ada sekelompok orang yang duduk-duduk, kemudian mereka bubar. Kalau ketika duduk-duduk tidak berzikir, maka mereka seperti halnya pisah dari pisah dari bangkainya iman. Wakana lakono alaihi iku melarat ngatasi kaum hasrotu hasrot yaumul kiamah, opor ini dino karena dia akan rugi di hari kiamat. Warawala kira-kira ibnu Abi Syaibah, Rawi ibnu Abi Syaibah. Mamin adamiyin illa walikulmihi baitani. Mamin adamiyin. Orang utawi anak Adam, wong atau anak Adam illa wal amin ikut tetap kadui kaduwe atine ademi baitani utawi roh omah di dalam hatinya anak Adam itu ada dua ada dua rumah, ada dua tempat. Kenapa sih bukan ibnu Hawa? <clears throat> Kok Adam? Karena si Hawa itu juga dari Nabi Adam, dilahirkan oleh Nabi Adam, diciptakan dari Nabi Adam. Memang asalnya manusia itu adalah Adam fi ahadihima al-malaku. Iku tetap di dalam salah kini baitani al-malaku utawi malaikat wa fil akhiri asy-syaitan. Wa fil akhiri lan iku dalam omah kan liyo asyaitoni asyaitoni utawi syaitan. Di dalam hati kita itu ada dua tempat yang berisi satu tempat satu itu berisi malaikat, satu tempat yang lain berisi syaitan. Faidah zakarullah maqa'id dalam kami zikir iling dalam kami iling sapa ajami Allah ing Allah khonasa maka mundur sapa setan wa idza lam yadhkurillah lan ing dalam narikan ora iling lan ing dalam narikan ora iling sapa ajami Allah ing Allah wa doa wa doa maka derek setan apa setan ning para cucu setan mingkor itu cucu. Burung itu kan punya mingkor. Mingkor tohir itu dari kan cucu. Si kolbihi yang dalam ada ni Bahwa suasa lan ricu. Ricu itu kan Bahwa suasa lan ricu itu setan lan ada ni Kalau tidak dikit, maka setan itu yang menguasai hatinya. Warawalah menjuradaki Ibn Hibban sama Ibn Hibban. Sayyaklamu ahlul jam'i min ahlil karami. Bakal weruh ahlul jam'i sopo ahlul sopo penduduk. Sopo ahli kumpulan. Min ahlil karami sangking ahli ini kemuliaan. Kila saya ucapkan. Waman ahlul Karim. Wa mana ini sinten ahlul karami utawi ahli kemuliaan. Kala dawuh sapa jenengan. mujallah mujalasatil fikri. Utawi ahlul karom iku mujallah mujalasatil fikri iku ahli ning pelungguhan zikir. Orang yang ahli berkumpul untuk berzikir itu adalah ahli karom. Warawala misalnya Abu Dawud atau Abu Dawud. La'an hakudah yang yaskurun Allah min salatin wadati hatta tatlu asyamsu ahabdu ilayya. Ing hadis la'an hakudah. La'an hakudah yakini utawi yanto lungguh sama itu. Yakini utawi yanto lungguh sama itu. Ma'akawmin ing dalam tertani kaum yadkuruna yadkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah ing Allah min salatil ghadati saking saking salat subuh hatta tatlu asyamsu sehingga muncul apa srengenge sehingga muncul asyamsu apa srengenge ahabbu iku luwe demen opo kuun iku luwe demen opo kuun ilaiya mari izun min an ahbako tenimbang saking yen to aki sapa izun tenimbang saking yen to aki sapa izun arba'atan ing wong papat min waladi Ismail saking anake golongan Ismail. Ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, Aku duduk bersama sekumpulan manusia yang berpikir, mulai dari subuh sampai terbitnya terbit, terbitnya matahari. Itu lebih senang. Aku lebih senang seperti itu daripada aku memerdekakan empat orang. Warawala musnadati al Imam Ahmad, Sopo Imam Ahmad bin Hambal. Dalam musnad kitab musnad. Ghanimatu majali zikri al jannah. Utawi arto jarakane piro-piro pelungguhan dikir utawi atau jarahane piro-piro pelungguhane pikir al itu iku swarga. Wadi maksud ini maksudnya pahala. Kala tahu Syekh Mustafa guru Izzuddin bin Abdul Salam. Nyabari Izzuddin bin Abdul Salam. Rahimahullah. Wa hadzal hadis lan utawi inilah hadis wa amsaluhu dan biro-biro ini adalah hadis yulhaku bidarojatil amni yulhaku dan semua ke opo hadal hadis wa amsan itu bidarojatil amni kelawan derajat perintah ini hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa zikir itu diperintah di anak ulapik lin krono tak temani terbesar kelakuan maka aku kamu muci Panglem juga uji Bu'in kulla lapikin asyari Om sopo syariat Au madahah Panilang Utawa ngelem Atau muji Sopo syari Fa'ilahu ini Wong kang ngelakoni kulla fikin Fa'ilahu ini Wong kang ngelakoni kulla fikin Awal ada utawa janjeni Sopo syari alaihi ing atasi fa'il fa'ili alaihi ing atasi fa'il janji di kalawan berpatutan kebagusan ajilin tak cepat-cepat ajilin itu segera tak cepat-cepat al ajilin utawa sedmoyoni kalau ajilin itu yang akan datang kata-kata kalau ajilin itu secepatnya kalau adil kalau bahwa mampu utawi seluruh muslim makmurun itu dari perintah pokok ini kelawan ini makmurun itu dari perintah pokok ini kelawan ini lalu tetap ini Tahu jajak perintah Wadudah jadi namun tetapi ini belum Taruh dada ibu, Taruh dada itu bolak balik apa kulo mitin bainal ijabi ing dalam antara wajib wajib Wajib sunnah hanya saja pekerjaan tersebut hukumnya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau manusia taruh jasa itu, nah, kalau manusia disifati dengan taruh jasa, pekerjaannya taruh jasa itu berarti rasul. Bisa mundar mandir, mundar mandir, taruh jasa. Wal ahradi tulang utawi firul hadis sifat zikri sehingga keutamaan zikir kasiran usyibu akhir. Sedangkan hadis-hadis tentang keutamaan zikir bertahan sekali. Fatlam mengulang sepetiro, dari hikmah gunung-gunung al-ahadis sifat zikri kasiran, ya amin ilmi. Eh, Maka tetap ingat. Wala tatruk lan ojo ninggal sira-sira azikra ing zikir walau ma'al ghaflati senajan yang dalam tertani ahli. Tetaplah kamu berdiri walau kamu tidak dengan Tuhan. Seperti kalau waktu subuh itu kan, kamu kan zikir Zikir, tapi menunggu ketemu. Jadi ulang Pokoknya tetap boleh. <clears throat> Kenapa seperti itu? Kalau Imam Sahih jauh turun tempat. Jadi walaupun kita tidak bisa menghadirkan Allah, tidak bisa menghadirkan zat, tetap berzikir saja. Ya. Karena Imam Sahal berkata, Siru lumanku tidak boleh Mari Allah Ta'ala Arrojan ini pincang Tidak apa-apa walaupun bincang. Bincang di sini pincang batinnya Bukan yang jasmani Walaupun kamu tidak ingat tetap saja kamu sini wa maka makasiro lan kira-kira wong kang pecah anggota badani lan kira-kira wong kang pecah anggota badani wala takiru lan ojo ojo menunggu apa menunggu bahasa Jawa ngenteni wala takiru lan ojo ngenteni sira kabeh asik atas ini sehat jangan menunggu batinnya sehat kamu mau di sudah kamu coba capting, batinnya coba capting banyak dosa, sering coba tetap di sini. Pak Inan misorot hati bertolakun, mongko tak temani oleh demi sehat bertolakun hubungan gur. Wakor lantra untuk ibu di kami, sokong kang anggeli kita kita atau ilah al-islam dari bagus atau ilah kita berikan lebih bagus Nah, terus ojo tinggal dulu dulu. Orang Indonesia, Spanyol, ada yang mengatakan bahwa Sofi Muskar itu Syekh Ibnu Asobillah Al-Iskandari itu beliau bukan ashariyah seperti kita, beliau kalau nggak salah, kalau nggak salah beliau itu Syiah. Cuma karena beliau lebih menekuni dalam bidang tasawuf sehingga aplikasi Syiahnya itu hampir tidak ada. Yang kelihatan tasawufnya dan kita gunakan kalau dalam ulama sunni seperti kita sudah gunakan tiga. Lalu nah, terus <clears throat> Masuk ninggal berkiraan sidrahi zikir antara huduri kata Allah ini kromo ora ana min hadiri adili sira kromo ora ana min hadiri adili sira mahabbah ing dalem serta Allah bihi ing dalem jangan tinggalkan pikir walaupun kamu tidak hati kamu tidak akan Allah Kenapa lihat kalau melakukan kromo sak temeni lali an wujud zikrihi saking anani an wujud zikrihi saking anani zikir maring Allah saking anani zikir maring Allah asyaddu iku luwih banget sing goblok pisah tenimbang saking lalu zikra asyaddu ribahan min nuqtati kasarti lalu ditiro ma'a wujud dikrihi ing dalem sertani anani zikir maring Allah kamu lupa tanpa berzikir itu lebih jelek daripada kamu lupa tapi tetap zikir wa anta ayyir fa'aka dan menawa-menawa ayyir fa'aka opo yang mudahake apa yang terunggah lagi Sopo Allah kasih Min zikrin Saking zikir ma'al judi Saking zikir ma'al judi populasi Sing dalam serta ni anan lagi Ila zikrin Marin zikir Ma'al judi Ya kodoh Sing dalam serta ni anan Mungkin saja nanti Allah akan mengangkat dari kamu berzikir dengan lupa, tetap lupa. Kamu akan diangkat pada zikir dengan keadaan kamu sadar. Sadar ketika zikir ingat Tuhan. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqadonin lan takin zikir ing dalem sertane anane sadar. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqadonin lantas ini zikir eh, ing dalam serta anane saja. ila zikrin ma'ududi kuduri mari zikir diangkat mari zikir Allah akan mengangkat ila zikrin mari zikir ma'ududi kuduri eh, ing dalam serta anane hadiri hati bukan hanya sadar tapi nanti juga hati akan hadir dapat menghadirkan sungguhan Wa min zikrin ma'arun kudurin dan saking zikir ing dalam sertani anani hadiri asli. Wa min zikrin dan saking zikir ma'arun kudurin ing dalam sertani anani hadiri asli. Ila zikrin ma'arun bil Mari zikir ing dalam sertani ilah. Ma'a zikrin Nah, iya? ila zikrin mari mikir ma'awal batin ing dalam serta hilang amma saking barang siwal masdur kang sakliyane kang dikir jadi yang pertama kali tidak dikir nah, lupa dan tidak dikir itu sangat jelek yang kedua lupa tapi dikir itu mungkin saja nanti Allah akan mengangkat dari lupa, nah, dari pikir walaupun lupa ke pikir tapi sadar. Dari itu mungkin saja akan naik lagi zikir dengan keadaan sadar itu, zikir dengan hati itu dapat menghadirkan Allah. Mungkin saja nanti akan katakan lagi zikir juga nanti yang lain ini sama, yang diingat hanya Allah saja. Itu kalau dengan orang yang tidak sampai kepada makhluk tertentu ya sampai kepada semuanya ini fana yang diingat hanya Tuhan saja zikir ma'awi berinna ma'adul ma'adul Wa ma dzalika orang orang dari hukum kulum kulum asa ayat ba'da Allah ini yang dari Allah bin Azizin itu perkorokan tidak Tidaklah itu hal yang sulit bagi Allah untuk mengangkat kamu dari zikir yang asalnya zikir. Walaupun lupa sedikit, tapi sadar. Sampai zikir dapat menghadirkan hati dan rasa zikir yang bisa hanya Allah saja tidak bisa biasa. Faklah Rasulullah dari kafir menurut menurut menurut. Kau berikan, soal berikan. Ya akhi itu. Wala tatruk lakum tinggal terus wa dzikra dzikir. Fa innahu qala min Untuk story ini Iku cakap eh jalan. Kalau misalnya orang masuk ke dunia tasawuf tapi tidak ada dikir itu tasawuf tasawufan. Wa akbaru lakum agung minat sholat dan ketimbang hati ibadah sholat. Kola kalau al-ustaz sopo ustaz, Abu Nabi Al-Tanqor, sopo Abu Nabi, nyatari Abu Nabi Al-Tanqor. Rahimahullah ta'ala, Az-zikru utawi zikir ruknun ikhya qawiyun lan kuat di tariqillah ing dalem ing dalem dalan marang ing dalem dalan mari Zikir itu termasuk yang sangat kuat untuk menempuh jalan menuju Allah. Bal alai wal di fi hadzal ini. Balik-balik, wa utawi zikir aku mudatu itu cara fi hadzal ini yang dalam ilah alam. Hingga walayati ulah sholat mukhro ahadun kepokoh ilallah imarifallah illa di dalam zikri nanti selawat selama ini Kamu bisa mencapai seperti Makanya zikir itu kan ada tingkatan. Ada zikir itu yang dengan gerakan, gerakan tangan dan gerakan mulut. Sambil menggerakkan tangan atau menggerakkan menggerakkan tangan. Kemudian setelah itu mulut tidak ditutupi, hanya tangannya saja yang bergerak. Itu berdiri. Setelah tangannya saja bergerak, naik lagi, tangannya tidak usah bergerak, tapi hatinya bergerak. Zikir. Untuk membantu hati berdiri itu, kalau melihat Imam Malik, ketika asyadu lelah itu kan, telunjuknya digerakkan karena lebih mengkonsentrasikan hati untuk berdiri. Dicoba. Kalau teman saya dulu di Bondo pernah mengamalkan pikir istighfar dan sholawat itu, dia mulai menjelaskan dari dulu. Ketika dia menjadi ilmunya dia anugerah untuk menjelaskan hati berdiri. Apa mengalami sholawat? Apa mengalami sholawat? Tapi memang pernah saya coba banyak hal-hal yang yang jebol enak eh, rasanya enak eh, rasanya hidup jadi hati ya. dicoba karena pengalaman seseorang itu berbeda ketika masuk ke dunia tersebut pengalaman yang terjadi hasil dari dari dia itu akan berbeda satu orang mungkin saja seorang kiai masuk ke dalam dunia tasawuf itu sedikit naiknya, sedikit sekali derajatnya naik, ini naik. Dan mungkin saja kamu yang baru masuk itu melejit, nah itu itu bisa jadi. Bukanlah kalau tak saya untuk guru tapi Nawaf bin Al-Imam Nawaf Asyadiri, rahimahullah. Inna kana an masjid wal masjidullah wa masjidil masjid. Akbarul itu duit gede minat sholat dari sholat. Kenapa sih zikir itu lebih besar daripada sholat? Di anak sholat, orang teman sholat. Wa ingkana lan saja orang sholat amri masun amri makan. ikut gede karena sholat walaupun ibadahnya tergolong ibadah yang besar, fakot la yuzu, fakot la yuzu di batin nafsi. Maka terkadang orang-orang benar apa sholat di batin nafsi, di batin nafsi fatih ing dalam sebagian biro Karena sholat walaupun termasuk ibadah yang besar, itu terkadang tidak diperbolehkan di beberapa waktu. Di sila Misalnya waktu tahrim. Di khilafi zikri, kelawan melayani zikir. Beda itu dengan zikir. Fa innahu huwa tahtamani zikri, mustadarun. Iku perkara kan amrih langgeng. Kalau zikir terus menerus dapat dilakukan fi umumil halat ini dalam umumi di kita dimanapun kapanpun kita boleh Zikir itu nanti bukan hanya dengan belajar dari kamu saja, tapi melihat alam ini dengan nanti disebut zikir. Melihat alam, mendapatkan rezeki yang tidak yang dilihat bukan usahanya, tapi pemberian Allah itu juga Wakolan jauh, cuma seperti ini kita butuh guru. Dulu saya pernah beranggapan mungkin tidak perlu guru. Ternyata tidak. Rasulullah saja itu punya guru. Mereka Jibril itu kan gurunya yang melatih dia Ikroh yang Muhammad. Ikroh di kita. Diajarkan. Butuh guru kita. Kalau masalah itu. Masalah tasawuf ini kita butuh. Tapi kalau satu dulu saya kok soalnya saya masih mencari guru juga dalam hal ini. Dan cari, kamu harus menemukan guru-guru seperti ini harus menemukan guru-guru yang benar-benar menyampaikan diri kamu kepada Allah. Tidak harus guru itu masih hidup. Makanya berbanyak selalu setuju pada para guru kita. Semoga kita tetap hidup. Makanya ada wali yang apa wali alumni alumni yang sampai saat ini masih dapat bimbingan dari pendidikan pesantren nah, ini yang banyak lagi dalam keluarga saya itu ketika akan ada masalah itu didalami oleh kiai Ada yang begitu. Wakola Wakola Jauh Toko Abu Nawari Haidar Alemani Koyo Inna Makan Cuman kalau bisa gurunya yang hiduplah Mursyid Torikoh itu maksudnya tidak harus toriko itu tidak Ada torikoh syabiliyah, ada torikoh qadiriyah, ada torikoh kifahiyah. Ikhtalafu perselisihan satu ulama. Ayyuma afdalu dzikri sirran aw jahran? Ayyuma Endi-endi utawi siji-siji afdalu dzikri iku luwih utamane zikir. Di sini utawi siji Abdul Zikri iku luwih utamane iki. Sirron kelawan kamar au jahra utawa pancer. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama zikir kamar atau zikir mengerangkan. Wallazi aku dalam mengetahui perkara atau pendapat Aku lukan jauh untuk ingkun di kelawan alati nanti saya terdapat satu luka kamu supaya itu sendiri kalau anda di Anal zikron jahron ikut tak semuanya zikir jahron kalau ter, Abdul iku lebih tomo Bagi siapa? Menurut saya katanya Mawakib Zikir dengan mengeraskan suara itu lebih utama Lima takri wong Walagat takrimin Alaihi ingatan man opo al itu kekuatan min ahli hidayah saking ahli kawitan jadi bagi orang yang memulai tasawuf itu lebih baik zikirnya itu diterangkan. katanya Nabi Muhammad wa zikru lan utawi zikir sirron kalawan sanar afdalu iku utama liman kadhi wong walabat kang milik alaihi ing atas iman apa al-jarbiyah itu perkumpulan min ahli nihayati saking ahli bukatan. Sedangkan orang yang sudah sampai ke nihayat, yaitu pada puncaknya, maka zikirnya lebih baik itu sirro, tidak usah dikeraskan. Jadi berzikir melalui hati. Nah, konsep tasawuf seperti ini itu sebenarnya dibudayakan. Makanya ada hampir kesamaan lah. Jadi kalau melihat faktor budaya yang bersinergi itu, yang bersemedi itu kan ada makna-makna tersendiri. Atau kamu um, ada gambar-gambar yang gambar-gambar orang manusia itu yang terbuat dari lapat-lapat itu. Nah itu sebenarnya ketika orang itu berpikir, yang berpikir itu bukan hanya hati saja, sampai rambut, bulu-bulu yang ada di badan kita itu semuanya berdiri. Kalau sudah konsentrasi kita. Dan dunia seperti ini ada. Dunia, dunia tasawuf itu ada. Tapi kenapa kok dunia tasawuf itu tidak seperti dunia fisik? Ya karena beda kalau dunia fikih kantor biasa, kalau dunia tasawuf tidak kantor. Sehingga pengalaman seseorang pengalaman orang lain dengan kita misalnya sama-sama itu akan berbeda yang cepat melejit ya. makomnya cepat sampai ada yang cepat sekali tidak sampai yang empat Wakola Daud Sopo Abdul Mawajib Aidul Halimanin Koyok Ikhtalahku Abdul Siyali Fikri Utawi Utomoni Tigoni Fikir Lil Murid Kasih Murid Sakitri Kau la ilaha illallah itu daun dari Allah. Paling baiknya uh, kalimat pikir bagi kita zikir dari Allah. maka malaku bahwa Mada masih dalam selagi langgeng Lalu kasih murid bahwa Allah kepinginan selama dia masih punya hawa nafsu. Pak Ida Fania mempunyai dalam naikani entek tak dia dulu kopo kepinginan murid karena mengkono dikrul jelalati opo zikir jalal keagungan saya tidak tahu zikir jalal itu seperti apa Ini ini yang tahu anfa'u kulli manfaat lam murid kalau nanti hawa nafsunya sudah hilang bisa dikendalikan maka zikir jalal Apa mungkin Hasbirul Minjal Al-Tori? Wallah, tidak tahu seperti ini. Karena saya juga masih hawa nafsu, hawa nafsunya banyak. Sehingga kalau setelah, setelah sholat kita pikirnya ada Allah. Lianna ma tamma gunakan majuni yuni hakikatan. Faham. Lianna ma krono sak temene tamma kami sempurna apa ma gunakan Eh dalam kono-kono niku ma Mayuni iku ora suci apa ma kota di dalam hakikat. Fakkan moko berdua seperti itu. Wa lam lam berdua seperti itu anak sikrok ing sak temene zikir mansubul wilayah iku tetep rewi kewalian. Nah, zikir ini menjadi tandanya kewalian. Apakah kita wali? Ya, kita cek saja. ini Ai marsubun min Allah, tersikap Stempel. Marsubun tersikap Rosama itu maknanya melukis. Kalau maksud dilukis berarti cap Ai marsubun min Allah, tersikap min Allah yang Allah. Lil abdi kadwe kaum Kamarosi mulukis dunia cap atau stempel. Kamarosi mulukis dunia koyak mulukis cap piro-piro orang dunia seperti pemerintah-pemerintah itu kan punya sistem tersendiri luar ini kelawan piro-piro itu tugas dinas pertanian dia punya sikap tersendiri punya sikap walillahi lan di Allah al-masalul a'la utawi kepadat ala ala karena aku Paman mongko utawi sapa suwo bukti kok iku lamun jen dulungi sapa mas Orang yang diberi taufik oleh Allah, dijawab di maring langgini dikir maring Allah. Orang yang diberi taufik itu senantiasa dikir Fakot utia Bapak teman-teman Presiden Paringi sopo Mas al masumah ing eh, tempel orang yang diberi taufik oleh Allah dia senantiasa berzikir maka dia diberi tempel di antara lawan pak teman iman waliyun Waliullah itu wali kekasih Allah. Apakah kita senantiasa berzikir atau tidak? Wa man la tutarika bani uang suhiba iku lama dari gedol dan lepas sapa man zalika ing mengkono-mengkono dan lepas apa man zalika ing mengkono-mengkono dawa zikir Fakot uzila maka teman-teman saya copot orang yang tidak diberi dawamu berzikir, tidak diberi, diberi taufik untuk senantiasa berzikir, fakat menghilang, kapal teman-teman jadi copot sebab manan di wilayah di sangking kewalian. Hak-hak maka berdua Di orang yang ternyata senantiasa berzikir, dia termasuk wali Allah. Waslam dan turun kebiro an zikro ing tak zikir asrohu itu luwih banter, luwih cepat usul ibadah atau yang Fil Fatih yang dalam kutub kutub itu kebuka hati Hatinya terbuka Minta ini ibadah di Saking kabiannya Biro-biro ibadah Zikir itu lebih cepat membukakan hatinya kita daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau tahu bahwa guru Ibn Ali al-Rusidi nyatanya ada al-Rusidi, rahimahullah aja ya teman-teman itu apa al-asya'ul dulu, qulub. Falam yajidu mau orang mau sapa al-asya' murid lim murid kasih lim murid dawaan anti obat. Astrokan kamu murid cepet lebih banter. Apa dawa jana itu qalbi ing dalem E api murid. Para guru itu sudah lelah mencari obat. Ternyata obat yang paling cepat untuk menerangkan memberi cahaya pada hatinya murid itu adalah mindawa makin dikri, mindawa makin dikri penimbang kaki e, langgeng ini. Fakum menzikrih maka utai kumuni zikir Fil Jelas, ing dalam masa mati Lil konti maring mil Kahukmil hato in nuhasi Iku kaya hukumi kriket In nuhasi ing dalam tembogo Wa hukmu wa iri zikri lan hukumi Lan utawi hukumi sakliani zikir Bisa iri ibadah ing dalam Karyani dirohi ibadah Kakuk misobuni fil muhasi. Iku koyok hukum sabun, sabun fil muhasi di dalam tembakau. Untuk menghilangkan tembaga dengan sabun itu sulit, lebih kerikil Ada alat, ada barang tertentu untuk menghilangkan muhasi tembaga. Kalau sabun sulit. Wajah di terkait kayu mengkono mengkono jela ulkolmi. Jalalul Qolli Jalalul Qolli ini ya Jalalul Qolli ini sobul Jalalul Qolli di Dikri Jalalul juga di Dikri jadi menerangkan hati dengan tanpa diri yang tajung, bukan berarti tidak bisa ya yang tajung itu butuh opo zalika ila kuru lidemanin maring kawani mongso menerangkan hati dengan ibadah tanpa zikir itu sulit, bukan tidak bisa. Lebih banyak, lebih cepat dengan zikir untuk menerangkan hati itu. Wa qala lan dawru sahab sayyidi ali al-mursidi aidan ala mani koyo ya. qad ajaza. Asal ku utawa orang yang memasuki dunia tasawuf min tariqin zikri sangking dalam zikir orang yang mulai memulai dunia tasawuf dengan dimulai zikir ini koyok burung al di kami teman-teman fi hadratil qurbi ing maring fi hadratil qurbi maring roh piro pengayomane para wasaliku cepat sekali seperti burung terbang. Wasali kula kutai wong kang nambah min ghairi tariqin saking tanpo min ghairi tariqin zikir saking tanpo dalam zikir kazamini kajamini bukan kajamini itu koyo wong kang lumpuh Sebenarnya orang lumpuh Allah Allazi dia yadhaku kamnya itu jalannya harus menyesal. Tarotan Biasa ini wayas gunulan anpen atau menang wayas gunulan menang sopo alladhi ukro ing dalem kang biasanya dia ngesot berjalannya akhirnya dia harus diam karena dia lumpuh ma'abuddil maksudi yang dalam kesani adoe tujuan Farubama terkadang koto amgur mislu hada. Koko sepadane ikilah zemin. Mungkin saja terkadang dia itu menghabiskan orang yang sulitkan itu, yang lumpuh tadi, menghabiskan umrohu, kotoa umrohu, e eh, umri zat, dia harus menghabiskan umurnya. Kullahu kabiari umrohu. walam yasir, dan orang terpukul, tapi dia tidak sampai. Walam yasir, dan orang terpukul, terpukul jamin, atau zat, ila maksudihi mari ini zat seringkali dia menghabiskan umurnya semua itu tapi tidak sampai kepada tujuannya. Wa ajma'u lan sepakat sepuluh ulama ala anna al fasa ingatan tidak temani utuh. Utuh ini terbukanya hati. Fil laili tinggal dalem bengi. Akrobuh ikut luwih parah. Min saking utuh fil nahari ing biasanya zikir itu lebih banyak membukakan hati ketika dilakukan di malam hari daripada siang. Wa qawlan wa rajawun uqlama kullu man utai tabakkahu huwa lam yadhkur illah lam yadhkur illah iku lamun orang iling sapa huwa sapa kullu kullu man sapa kullu man Allah in Allah min bi syamsi awit tangking suruh dia pergi ila di mari subuh di majlis yang dalam bulan subuh wajib hendak haji ma'ada waktu sholat ma'ada kami melayani ing waktu sholat kalau maknanya ma ing dalam perkoro ada kan nulayani apa ma waktu sholat ing waktu sholat maksudnya selain waktu sholat gitu Fala yajibu moko orang, teko minggu saking iman sayyidun moko sendiri fitori ini dalam jalan. Orang yang tidak zikir sejak guru syafi nanti setelah maghrib sampai subuh selain sholat, zikir selain sholat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam ilmu tasawuf, dalam perjalanan tasawuf. Wa qalu lan qad ulama jadi perjalanan tasawuf itu ada tiga tiga tingkatan ini. Kalau kita awal-awal berarti tak takoli. Takoli itu melepaskan diri, artinya meninggalkan perkara yang dilarang dan mengerjakan apa yang diminta oleh Allah. Kemudian tahli, tingkatan juga tahli, memperbanyak, berhias diri, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang utama di sunnah, zikir, itu menghias, menghiasi hati. Kemudian yang terakhir lagi tajalli. Ketika sampai pada tajalli, maka hijab, hijab itu semuanya tutup ini akan terbuka semuanya. Nanti yang dilihat hanya Allah mendapatkan rezeki yang dilihat itu adalah Allah bukan usaha kita itu nanti saja itu perjalanannya kita ke saja sulit. Makanya butuh guru yang memimpin. Wakalu bahkan nanti kalau pada suatu ketika kita mendapatkan sebuah makom misalnya, dan kita merasa mendapatkan makom kalau tidak punya guru, itu sebenarnya kita jauh masih jauh mendapatkan muka syafaat dapat dapat mendengar mendengar atau melihat isi hatinya seseorang. Kemudian dia merasa, saya ternyata mendapatkan murasyafah. Maka itu sebenarnya orang seperti itu sudah jauh. Derajatnya sangat rendah sekali. Wa jauh wa qawlan wa ulama man bisa kepada Allah. yang tulis ulama orang asing. lagu dari iman minat zikri saking zikir. halu wa tingkah kawiyun kami kuat. halu wa tingkah Kawiyun dan kuat Wa kudurun dan hadiri ati ma'allahu ini dalam sertani Allah Falaisa lahu kosul menjadi, Falaisa moko orang ono lahu itu tetap kaduwe man kosul menjadi Opo mugur nggon Kalau dia misalnya seorang yang tidak menghasilkan apa-apa ketika zikir, maka jangan jangan memutuskan majelis zikir ketika dia mikir jangan tidak lemah enak, atau salah sampai begini Terus saja sampai dia benar-benar Fakham mukawwur sabira, fakham mukawwur sabira. Dan terkadang tasawuf itu medianya jangan banyak, alat untuk menyampaikan itu banyak. Intinya tetap zikir, tapi medianya kadang zikirnya menggunakan musik, ada seperti Jalaluddin Ar-Rumi itu menggunakan musik. Tapi musiknya itu bukan tujuan. Musik itu sebagai alat perantara saja agar hatinya cepat ingat, Misalnya dengan istighosah bersama itu hanya alat saja. Bahkan guru saya itu di Pondok itu mikirnya itu dengan dangdut koplo. Nyetel dangdut koplo nyampe, tapi beliau berpikir baca delafir, baca beda-beda. Wa lam annahu la yasilu ahadun ila al-hadratil ilahiyyati illa bihi wallahu ta'ala.